orang-orang yang tidak mau Mencari syafa'at dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lewat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau mencari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulillahi syafa'atu jami'a Az-Zumar 44 ma'a qawlihi ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa manit tahoda illa manit tahoda indar rahmani ahda dengan baca ayat ini maka memang as-syafa'ah itu hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala tetapi ketika Allah mengendaki ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya seperti dalam ayat ini <clears throat> cukup sudah bisa dipahami bahwa syafaat itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna tidak berhak mendapatkan as-syafa'ata syafa'at la yamlikuna syafa'ata tidak berhak mendapatkan syafaat illa man ittahada inda inda rahmani ahda yani al ahad bil iman al ahad bil iman ahda yani al ahad bil iman wa qali azza wa jalla wa la yamliku alladhina yad'una min duni syafaata illa ada illa illa man syahida bil haq jadi tidak berhak mendapatkan orang-orang yang menyembah selain Allah as-syafaat akan syafaat illa man syahida kecuali orang yang menyaksikan bil haqi kebenaran dalam arti memang as asalnya menyembah berhala tapi kemudian ketika <clears throat> melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dia masuk Islam illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun ya akhirnya ya dapat syafaat kalau punya hak mendapatkan syafaat kenapa tidak boleh minta syafaat kemudian kepada siapa yang Allah sendiri telah memberikan ketentuan bisa memberikan syafaat kan mestinya begitu Fakama anna subhanahu wa ta'ala a'tah Telah memberikan minal mulki man sya'a ma sya'a Memberikan daripada kerajaan minal man sya'a ma sya'a Kepada siapa Orang yang dikendaki oleh Allah Yani apa yang dikendaki oleh Allah Wa ja'ala minal izzatillatihiya lahu Ma sa'ali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin Dan menjadikan daripada izzah Yang itu adalah juga bagi Allah Kemudian memberikan kepada masa rasulih apa yang mau dikehendaki oleh Allah pada rasulnya wal Muminin. Ini ayat sebelumnya mangkana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Kemudian dibarengi dengan firman Allah walillahi izzatu wali rasulihi walil mukminin. Wa kadzalika kadzalika syafa'atu kulluhalah memang semuanya bagi Allah iwaqat iya, a'taha tapi Allah telah memberikannya juga lil anbiya wa ibadihi salihin bal wa kathirin bahkan banyak juga min amatil mukminin kama nataqat bihi sihahul hadisil mutawatirah seperti telah membicarakan hal ini meriwayat uh, eh, sihahul hadisi hadis-hadis yang sahih al-mutawatirah tawaturan maknawiyan eh, dengan mutawatir secara maknawi wa ayyu harajin kesukaran apa fi ayyat lubal insanu Arti ini kesukaran apa kerepotan apa fi ayyat lubal insanu <clears throat> yakni seorang manusia harus minta minal maliki daripada raja ta'dhama yamliku sebagian apa yang ia milikinya la siyama apalagi idza kanal mas'ulu ketika ada yang dimintai ini adalah kariman <clears throat> adalah murah tangan wasail sedangkan pemintanya sendiri fi asaddil hajati dalam keadaan yang sangat butuh ila masalah pada apa yang ia memintanya walis syafaatu illa doa bukanlah sawat juga hanya cuma berdoa kemudian berdoa o ma'dunun fi doa sendiri diizini si doa itu makturun alaih ditetapkan ah, ditentukan jaminannya alaih atas doa sampai ut'uni apa astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib maqbulun minal mu'minin diterima dari kaum mukminin la siyama al anbiya apalagi kalau yang berdoa ini adalah para nabi was salihin nah, nah para nabi was salihin ini fil hayah kapan dalam keadaan hidup wa ba'dal wafah fil qabri ini untuk para nabi orang-orang soleh jadi masalah berdoa ini tidak hanya di waktu waktu hidupnya saja jadi bahkan setelah wafatnya wabak talwafah fil qabri wa yaumal qiyamah yang perlu digaris diberi garis di bawahnya adalah la siyama al anbiya us salihin fil hayah wa ba'dal wafah berarti artinya kalau antum pamannya datang ke makamnya orang soleh minta kepada Allah lewat dia yang di dalam itu ya enggak nol ya yang di dalam itu dalam alam barzah itu yang antum ziarah ke sana itu ya mendoakan antum wa ba'dal wafah fil qabri wa yaumal qiyamah dan di hari kiamat jadi pas fasyafaatu maka syafaat mu'tatun diberikan lima lima lima tahada indallah kepada orang yang telah <clears throat> membuat di sisi Allah suatu perjanjian keimanan wa maqbulatun ladaih diterima di sisinya azza wa jalla fi kulli man mata pada setiap orang yang mati alat tauhid Jadi supaya kita mengerti jadi hubungan kita dengan orang mati ini oh, jadi jangan diputar orang wis mati mati. Sama dengan ketika sudah mati diolek-olek rasa obah ngono kuwi. <laughs> ya berarti ini pikiran yang cetek, cetek. Jadi ya, tidak eh, mengerti ya ini alam justru alam barzah ini <laughs> jauh lebih luas daripada <clears throat> kita berada di alam dunia ini. Eh, keterkaitan kita dengan orang-orang tertentu yang memang disiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kan sudah jelas jadi karena itu ada apa kita mesti harus berhubungan dengan pengawal empat ya, yang telah disebutkan oleh Allah yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita dan setiap hari kita mesti minta jalan mereka nah <clears throat> siratal ladina. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا bahasanya coba hasuna ula ikorofiko. itu eh, arti pertemanan itu apa kalau bukan uh, akan kita raih kemanfaatan yang sangat besar uh, apalagi kita ini semuanya memang tidak ada yang harus tidak ada yang merasa aman ketika mendapatkan amanat ini yang Allah mengatakan inna <clears throat> aradnal amanata tapi alas samawati wal ardi ila akhir ayat kemudian hmm, fa'abaina wa asfaqna minna wa hamalal insan begitu wa hamalal insan Allah sendiri mengatakan innahu kana zaluman jahula jadi innahu kana zaluman jahula ini sifat eh, Allah mensifati begitu itu jadi membuat kita sendiri seluruhnya ini ya sebetulnya <clears throat> dengan amanat ini yakni jangan sok suci lah. wah sudah masya Allah dengan agama ini ya hmm. jangan sok suci sudah seperti apa berbangga diri ya, dengan amalnya merasa sudah selamat dan sebagainya ya, kalau tidak maka tidak setiap ada orang mau pergi itu tak tipno ya maring awakmu agamamu berarti agamamu ini masih perlu dipertanyakan ya hmm. Kalau ada orang pergi, ada sunnah astautiullah dinak wa amanatak lah wa khawatimah amalik. Jadi namanya <clears throat> tautius safar. Itu sunnah. Jadi agar kita ini selalu diingatkan bahwa begitu kita keluar dari rumah itu Anda sudah tentu mungkin tidak aman. Wong omah aman kok ngono no omah pinggir jalan ono truk melebu omah ya hmm. Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik satu riwayat kemudian ada tambahan riwayat yang lain dan kalau digabung menjadi panjang asnadinak amanatak wahwati malik wa zawwattaqallahu taqwa wa yassaralakal khair haitsuma kunta kalau satu riwayat <clears throat> hanya pada uh, redaksi dinak wa amanatak wa hawati ma'amalik Jadi yang dititipkan ini apa? Agama. Soalnya begitu kita keluar, berarti kita ini bukan dalam keadaan aman terhadap jasad kita. Kita nggak tahu, mungkin nggak kembali ke rumah. Makanya agamamu terus wa amanatak amanatmu Suwa khawati khawatima amalik yakni pungkasan amalmu itu tidak mudah loh ya tidak mudah ya, paling enggak umpamanya uh, seorang alhamdulillah jadi umpamanya dari <clears throat> dari mulai kapan sudah memang menjadi seorang yang baik, seorang santri, seorang yang taat. Jadi ini paling enggak sudah dipegang agamanya. Masalah amanah, ama, ama, amanah ini masih dipertanyakan juga. Uh, kemudian wahwati ma'amalik uh, eh, terus waktu mati mati apa? Yuraru. Ya waktu mati mati apa yuraru. Ya Tapi kenapa itu mesti dipesankan? Makanya kalau satu saat kita melihat ada orang matinya baik, roh api lan orang ini bar mati, ini bar mati. Ini, eh. ini baru tahu tuh baik kalau setelah mati baru tahu. Nah, disinilah kebutuhan kita untuk mencari teman yang Allah mengatakan wa hasuna ulaika wa rafiqo. Siapkannya mereka ini dan kemudian kita hendaknya selalu bersama mereka ini dan kita baca pada setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim siratal limta'anihim <clears throat> berarti berapa kali kita minta sama Allah sholat fardu tak birah 17 kali bayangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina anamta hmm, kalau bukan juga selanjutnya dengan mereka ini memang hubungan tidak boleh lepas eh, lepas ya lepas baru nanti kemudian kita tahu peran mereka eh, eh, apa kalau bukan syafaat apa kalau bukan syafaat pertolongan mereka di situ sebetulnya jadi ya. sehingga <clears throat> untuk eh, mereka-mereka ini ya, de, uh, maka kembali kepada catatan Abu itu yang yang luar biasa di sini adalah cara uh, membuat redaksi la siyama al anbiya as salihin apa fil fil hayah terus nomor dua apa wa ba'dal wafa terus yang ketiga wa yaumal qiyamah ini fil hayah eh, Contoh kalau kita pergi ke orang soleh nyuwun dungane iki nyuwun Fatihah ya. Enggak. Bapak fil qabr ya. Eh, kenapa kita mesti harus eh, ziarah pada orang-orang soleh makom orang soleh eh. wa yaumal kiamah ya macam ini golek temenan dewi nah, nah. memang yang dia punya peran yang kenal dengan dia si orang saleh ini jadi kapan sudah eh, kapan sudah eh, katakan sudah eh, urusan-urusan uh, mengenai uh, <clears throat> hisab dan sebagainya ini nanti mengarah kepada Yomul Fasal karena akhirnya kemudian orang-orang soleh kemudian nih uh, <clears throat> ditanya sama Allah. Sudah, sudah kamu cari semua teman-temanmu. Eh? Sudah, sudah kamu cari teman-temanmu. Hmm. sehingga siapa yang ia kenal eh, eh, maka disitulah mendapatkan eh, pertolongan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sendiri mengatakan man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnih. Eh, yani ada apa Allah menggunakan bahasa istifham ini? Uh, tapi apakah ini istifham yakni istifham lid tafsir apakah istifham lid takrir kan begitu Mas istifham lid tafsir apa istifham lid takrir kalau umpamanya di pujonnya ada wong sing paling suki sopo sing paling suki na pujon itu takon apa wis panjenengan asli ngerti jelas ada si fulan paling suki na pujon iku ihya paling suke ngono ya kok ada pertanyaan ayo siapa yang paling kaya di Pujon ini itu istiwa melihat balik takdir jadi kalau ada Allah mengatakan man dalladhi yashfa'inda dalabi idnih man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu hal yang dimaklumi lah ngono kok ora oleh jalur syafaat eh, <clears throat> di dunianya karena ini berarti menyamakan dia dengan Allah karena Allah berfirman kul apa lillahi syafaatu jami'an ayat liyo ra diwaca iki padha ae karo khailul musallin iki padha ae karo khailul musallin sama juga dengan eh, yang baca ayat eh, hmm. ayat-ayat apa oh. wallahu oh, apa <clears throat> ya dilupakan oleh Allah ah dilupakan Allah atak butuh nama tanhitun wa huwa Eh? Ah, tak butuh nama tan hitut? Eh? Wallahu khalaqakum wa tak ta'malun. Ayatnya kelengkapan ayatnya atak butuh nama tan hitun wallahu khalaqakum wa tak ta'malun. Dipotong tak butuh nama tan hitun jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun nah, nah. ya jauh <clears throat> jadi mestinya atak butuh nama hitun apakah kalian menyembah apa ya ini berhala yang kalian pahat sedangkan Allah wa ma khalaqakum eh, wallahu khalaqakum sedangkan Allah itu menjadikan kalian <clears throat> Allah khalaqakum wa ma ta'malun dan yang <clears throat> berhala ya, wama tak malu berarti dan berhawa ma tak malu dan yakni apa itu berarti berhala tak malun yang kalian itu e, memahatnya melakukan pahatan terhadap berhala itu jadi tak butuh nama tanhitun wallahu halakokum wa ma tak malun ma di sini adalah berhala tak malun yang kalian tanhitun kok oh, aneh kamu tuh justru nyembah kepada yang anda buat sendiri yang anda pahat sendiri diputus jadi terus wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Gusti Allah kuwi nyiptakake sira lan apa sing sira lakoni kabeh hmm. jadi ya jadi ini semua sudah diciptakan oleh Allah ini nah maling yuk ya Gusti Allah sing gawe hmm. <clears throat> hmm. jadi Allah menciptakan kita dan apa yang kita kerjakan buruk apapun yang kita lakukan adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Jauh jauh atuhnya atuh wetan karo ulat. Ah, hanya gara-gara memutus ayat sebelumnya atak butuna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mestinya <coughs> ya. Uh, jangan sampai diputus antara tak butuh nama itu dengan wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Jadi gara-gara memutus uh, hanya uh, mengambil salah satu meninggalkan yang lain yang masing-masing ada keterkaitan menjadikan uh, kesalahpahaman yang sangat total. iya kalau masalah furu si enteng, kalau sudah masalah komo dan akidah dan masalah akidah akhirnya urusan dengan Allah terus nanti ujung-ujungnya karena kita melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya adalah bahwa kita nggak boleh melakukan kok melakukan berarti telah menyamakan Allah dengan yang lain di sini berarti syirik di syirik maka siapa orang yang minta sahabat Rasulullah berarti syirik ya nah, di sini dijelentreh no karo abuya ya kita tahu jadi kalau tadi <clears throat> toh apa sih namanya tak syafaat ya doa lah doa itu diri ini ndak nggih terus makdur ale apa ndak dijamin apa ndak ya eh, kemudian <clears throat> diterima apa ndak dikemuinin ya terus apalagi kalau orang soleh doa itu bukan hanya waktu hidupnya tok sampai wafat wafat pun nyundungo hmm, hmm. apalagi di hari kiamat <coughs> waqad sabat anna ba'da sahabah ada keterangan yang jelas anna ba'da sahabah sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyafaah syafaah walam yakul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak menjawab begini inna tolabaka safa'ah mini syirik Rasulullah bilang begitu kemudian tidak eh sahabat kamu minta mintamu ke sahabat ke saya itu syirik kamu itu fatlubah minallah kamu cari dari Allah aja wala tusri birabbika ahada Fahada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ya Nabi Allah isfa' li yaumil qiyamah. Fa yaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam ana fa'il, siap, oke. Okay. Wa kadzalika sa'ala Safa'ata ghairu Anas wa hada Sawat bin Qarib. Ini adalah Sawat bin Qarib yaqulu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan mengubah sebuah syair wa asyhadu annallaha la rabba ghairuhu wa annaka ma'munun ala kulli ghaibi wa annaka adnal mursalina wasilatan ila Allah ibnal akramin al atayibi aku bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan kau wahai Rasulullah ma'munun orang yang, dipad, yang diberi keamanan <clears throat> ala kulli ghaibi atas segala hal yang sifatnya ghaib maksudnya kulli ghaibin yang hal-hal yang ghaib yang buruk itu kalau mungkin harus terjadi pada engkau engkau itu diamankan oleh Allah tidak ada masalah dijaga karena engkau dijaga oleh Allah wa annaka adnal mursalina wasilatan kau adalah orang yang paling dekat para rasul untuk jadikan wasilah ilallah ya ibnal akramin atau thayyibin ila an qala faqulli syafi'an yauma ladu syafa'atin siwaka bimu'min an sawat ibni qaribi maka adalah engkau ya Rasulullah untuk aku orang yang mensyafaati yauma ladu syafa'atin di hari ladu syafa'atin di hari la tidak lu syafa'atin ekana du syafa'atin ekana du syafa'atin orang lu syafa'at siwaka sangkut tubuh mu'min iku <clears throat> uh, eh, nyemukai ya ini berarti beresaki eh, beresake bimognin <clears throat> menyelesaikan uh, eh, nyemukiaki an sawati bin dari daripada sawat bin korib. maka ya Rasulullah jadilah engkau orang yang faati aku di hari kalau bicara ada syafaat siapa yang bisa menolong kalau bukan kau siapa lagi yang akan bisa menolong kami jadi menyelesaikan permasalahan kami untuk minta syafaat pada engkau wa aqarrahu Rasulullah Rasulullah menyetujinya walam yungkir alaih Rasulullah tidak mengingkarinya atas dia talabas syafaati minhu tidak Rasulullah juga tidak menjawab kamu salah salah salah alamat minta sama Allah Sana, ya, tidak juga wa talabus syafaati minhu dan minta syafaat daripada Rasulullah Aydan Mazin Ibn Al-Ghudubah lama ja'a musliman wa ansyati mengubah si'ir ilaika rasulallahi khabbat matiyati tajubul fayafi min umana idal arji litasfa'aliya khairaman wati al khasa fayaghfira li rabbi fa arji bil falji ilaika ya rasulullah ilaika rasulullah ilaika menuju kamu wahai rasulullah habbat matiyati berjalan cepat tunggang aku ini berjalan cepat menghormati yati tunggang aku ini kendaraanku ini saya pacu untuk supaya bisa sowan pada engkau di mana kendaraanku tajubul fayafi melintasi padang pasir jauh ya Rasulullah min Uman dari Oman dari Uman ilal arji dari Uman ini bersebelahan dengan Yaman sana ilal arci ilal arci pada tempat namanya al arci al Arat tempat ini ismu wadi'in bainal haramain ala samaniyata wa sab'in ala samaniyatin wa sab'ina milan minal madinatil munawarah jadi tempat namanya al arj uh, yakni eh, eh, eh uh, 87 mil dari Madinah Munawarah Litasfa'ali akan kau bisa memberikan sawat kepadaku ya khairaman wati asara hai sebaik-baik orang yang menginjak eh, batu-batu uh, kecil kerikil yang di tanah Bayaghfirali Rabbi maka mengampuni padaku Tuhanku fa'arji'a aku kembali bil falci dengan keberuntungan il bil falah bil falci dengan keberuntungan <clears throat> Ini juga Rasulullah SAW tidak menolak ya. Jadi tidak menolak. <clears throat> Wa talabu wa talabas syafa'ata minhu mohon syafaat dari Rasulullah ukta satu bin Mihsan ukta satu bin Mihsan ukta sah. Kita tasdid ukta satu bin Mihsan. Khina dzakara Rasulullah SAW alaihi sab'ina alfan saat Rasulullah menyebutkan ada 70 ribu orang-orang yang turun yadkhulul tapi gairi hisab faqala uqasah ya Rasulullah utullah an ayaj'alani minhum doakan ya Allah agar Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka faqala mubasaratan bila murajaah langsung Rasulullah jawab tanpa ada murajaah jadi lah, maksudnya tidak ada istilah yang kongkong -kong, bila murajaah antamin minhum antamin minhum anta minhum Terus eh, ceritanya ada orang lagi yang datang juga mengunyah seperti Ukasa. Rasulullah jawab, sabakoka Ukasa. Oh. Jadi ada orang lagi yang minta juga kepada Rasulullah, ah, mudah-mudahan ya, di eh, syafaat di Rasulullah termasuk menjadi <coughs> eh, golongan yang termasuk golongan mereka ini sabar sabakoka ukasa oh, kon kedisian ukasa kalau nggak ditutup moro kabeh lan nah, nah, bukan ini berarti bukan ini bukan hal ini berarti dia boleh ditolak sendak jadi namanya ya untungnya ukasah jadi <clears throat> kata hasil al asbakiyah jadi begitulah ini uh, kalau orang yakni bisa menjadi kesempatan yang kesempatan emas waktu itu langsung ya. kenapa ya itulah ya <clears throat> makanya kalau ada bonus-bonus cepetan ya, ya hanya 10 orang pertama yang dapat yuk ya, langsung kirim SMS Wa maklumun annahu la yanalu ahdun kainan man kana siapapun. Bahwa maklum bahwa tidak akan memperoleh seseorang siapapun dia hadil asbakiyah memperoleh yakni mendapatkan eh, ya, yang pertama mendapatkan asbaki yang pertama ini illa ba'da syafaatihil kubra. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat sudah minta dan kemudian mendapat jawaban Rasulullah <clears throat> dan sudah tentu uh, akan betul mendapatkannya itu pun ada catatan penting yang harus antum pahami illa ba'da syafaatihil kubra sallallahu alaihi wasallam fi al mauqif jadi ini eh, akan didapatkan oleh siapapun yang apalagi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan janji Rasulullah ini sudah tentu semuanya <clears throat> adalah setelah Rasulullah memberikan syafaat syafaatul uzma wa syafaatul kubra fi ahlil mawqif yakni ahlul mahsar jadi jangan punya gambaran sak turungi nak mahsar wis soleh enak lah ya tidak ya, begitu jadi semuanya ini setelah semua orang harus masuk di mahsar kemudian kita bisa membayangkan namanya pekiwe mahsar <clears throat> kemudian bagaimana eh, panasnya matahari yang didekatkan, kemudian uh, terjadilah namanya banjir keringat dan sebagainya, yang ilaman rahimah Akhirnya harus mencari keselamatan kepada para nabi-nabi, Uh, jawabannya nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Subhanallah, kok waktu kok lali gak ada nabi ya ku kanak-kanak kanjeng Nabi wae sekaruan gak gak usah repot kerutuk-kerutuk krono nafsi-nafsi kesini nafsi-nafsi nafsi-nafsi akhirnya ingat Rasulullah ya kita harus punya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan eh, skenario dari Allah memang harus begitu skenario dari Allah memang harus begitu <clears throat> ini untuk diketahui oleh eh, seluruh orang sejagat mahsar bahwa ternyata ketika harus ada pekewa sebesar itu dan Allah mengatur mereka harus minta keselamatan tetapi ternyata kefulan Nabi bilang nafsi-nafsi ini nafsi-nafsi tapi begitu ketemu Rasulullah analaha analaha itu Abu ya kalau memberikan contoh itulah Allah kalau ingin menerangkan tentang kemuliaan Rasulullah ya sehingga siapa yang tidak tahu Rasulullah dengan kemuliaannya waktu itu ya ini cukup kalau <clears throat> istilahnya itu jadi kalau ada seorang ya diibaratkan seorang umpamanya ingin mencari batu yang termahal umpamanya <clears throat> ya jadi maklum batu eh, ada batu yang dijual mahal <clears throat> begitu ke mencari kemudian kapan pertama mencari ditawari ini oh bukan bukan ini yang kedua ada menawari lagi oh barangkali kamu minta yang ini katanya ini oh ini <clears throat> maklum ya batu itu batu kerosok loh ya maksudnya batu ake virus bareng loh ya <clears throat> hmm batu merah delima oh belum belum belum aku pengen gelek akik Sulaiman ngono nah. eh Sulaiman nah, dari proses untuk mencari ini namanya nggak dapat ya, ya, ya tidak akan diberi di subhanallah setelah dalam waktu cukup untuk mencari lama ketemu Masya Allah iki sing tak golek iku iki sing tak golek iku ya, walaupun batu ini kecil dijual 10 miliar ndak apa-apa ngono nah itu gambaran kita sendiri waktu di mahsar fi hauli yaumil dengan skenario ya Allah Subhanahu wa taala kenapa Rasulullah itu baru baru diingat di akhir per, di akhir sekali setelah para nabi semuanya melepaskan dirinya untuk tidak ingin bertanggung jawab <clears throat> jawab dengan alasan masing-masing itu ketemu Rasulullah ana laha ana laha nah itu hmm. Hmm. terkait dengan permintaan syafaat yang selalu kita minta ini eh, sebetulnya seluruhnya adalah setelah as safaatul uzma karena syafaat Rasulullah SAW itu sangat luas <clears throat> eh, sangat luas nanti eh, <clears throat> macam-macam jadi syafaat termasuk ditolong untuk dinaikkan dinaikin derajat surganya ada hmm. jadi surga yang tingkatannya 6666 tingkat siapa tahu asal oleh tingkat 10 malah mungkin 600 hmm. ya Allah alam yang ini ya. Nah, jadi ada catatan ini penting antum antum ditanda penting jadi Abu Yadawoh Asbaqiyah itu sendiri seorang yakni bisa jadi mendapatkan janji Rasulullah untuk mendapatkan syafaat apalagi sahabat yang waktu itu yang matur sendiri pada Rasulullah seperti eh, Sawat bin Qorib umumnya yang diiakan dan Anas juga demikian semuanya itu terjadi yakni semuanya sudah tentu setelah bah as-syafaatul udma kama huwa sabitun fil ahadits tutatirah fa ada fi makna talabis syafaah karena untuk as-safatul udma ini memang sudah memang dijanjikan oleh Allah untuk umatnya memang begitu walaupun toh tidak mesti harus kita minta pun kita memang eh, eh, sudah disiapkan oleh Allah menerima as safatul udma ini di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga paling tidak waktu itu kemudian kita mendapatkan satu ketenangan yang asalnya susah okay. Eh, eh, setelah itu kemudian proses uh, <clears throat> proses yang memang masih belum menetapkan kita ini selamat apakah tidak ini syafaat itu adalah menenangkan kita di alam mahsar itu sendiri tapi proses selanjutnya makanya nun zewu kalau bicara akhirat ya Allah ya masa yang mah masa yang sangat panjang ya masuk alam barzah saja harus berapa tahun kita tidak tahu karena begitu kita masuk di alam kubur dan kenapa Sayyidina Utsman itu kalau mesti kalau uh, <clears throat> lewat kuburan mesti nangis terseduh-seduh dan sampai selalu begitu Sayyidina Utsman diriwayatkan bahwa Sayyidina Osman kalau sudah lewat kuburan sudah mesti nangis nangisnya guguk guguk dan sampai semua jenggotnya basah jinggotmu jenggotmu hitungan nih ah. oh. Ah, Sayyidina Osman sudah tentu jenggotnya lebat itu basah semua Kemudian ditanya ya mayub kik ya Osman ya. Kenapa mesti harus nangis seperti Ya saya hanya mendengar sabda Rasulullah bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil jannah eh, min manazilil akhirah awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisaru wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu itu saja karena ini pertama orang harus melalui proses bertempat di alam akhirat itu yaitu di alam kubur ini begitu kita masuk di alam kubur berarti berlakulah ketentuan Allah inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun menurut ya begitu kita masuk kubur yang kalau di tahlilan itu disebut uh, kubur itu tinggal dua hal raudhatun dan riyadil jannah atau apa hufratun min hufarin nar hufratu min hufarin nar Rasulullah dawuh awalu manzili min manazilil akhirah. Siapa yang selamat setelah itu lainnya gampang lah katanya. Siapa yang tidak selamat setelahnya itu lebih rekaos ngono ya. Eh. Eh, makanya di ada standar-standar yang penting kita kita harus ngerti pokoknya ini beres semuanya akan beres itu penting ya makanya di kuburan ah mudah-mudahan kita sukses gitu aja Hmm. Ah, ah, kuburan masuk gitu mudah-mudahan sukses lah hmm. hmm. <coughs> terus petuk malam bangkan akhir oh waalaikumsalam hmm. guyung-guyung oh, ya. nah, kalau ndak ketemu rupane sing, sing asli kepoyo-poyo tetikawi hmm. Ah, ya terus yang selamat berarti setelahnya itu fama ba'dahu aisaru wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu ya Allah terus berarti kalau alamul qabr ini adalah awalul manzilin manazilil akhirah mulailah berlaku namanya ketentuan Allah inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun satu hari sama dengan berapa seribu tahun anda hidup di dunia ini jadi kalau Nabi Wah Adam ku wafat perkirakanlah saja 6.000 7.000 tahun yang lalu sampai sekarang ini berarti seminggu Nabi Adam iki baru seminggu ya Rob terus sampai ilah yaumil kiamah ngenteni pirang dino satu harinya seribu hari di sini <clears throat> ngono dulu ya ya, ya Allah ini belum kemudian setelah bangkit kemudian dimaksar terus gak ono ya Allah ini nanti dunya masih ngontrak jadi kontraktor sebagus ya jadi mahsar itu rano bangunan itu iya nek sedina dino, dina sing nih ribuan tahun di dunianya masuk mahsar ya Allah itulah ya makanya jauh-jauh kita harus punya orang yang kita harus bisa berpegang teguh dengan mereka jadi intinya sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, dari empat pengawal ini Nabi sudah tidak ada hanya ajarannya kemudian asyuhada ya juga sopo ya, ya syuhada saya ini saawak ini masuk waktu asar pun gak tahu perang nih kan terus apa eh, apa yang kita syukurkan katakan kalau orang-orang tua kita masih pernah menghadapi Belanda ya kafir Belanda nah, kita sendiri kapan perang terus asyidikin ya Allah <clears throat> di mana kejujuran ditinggal <clears throat> ya, orang soleh sudah Eh, orang soalnya istilahnya kaya semut ing dalam roti nuk dindi ono kaya semut ing dalam roti <clears throat> masih banyak ini yani kekesolehan seseorang adalah sudah tentu berangkat dari keistiqomahan konsisten terhadap <clears throat> eh, pendekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lagi. Terus itu diantaranya. Jadi <coughs> di sini sudah ada cara Allah untuk ingin menyelamatkan uh, eh, mana uh, eh, mukminin ini. Jadi uh, kamu punya jaringan apa? Kamu punya jaringan apa? Kemudian sudah tentu jaringan terkuat sudah maklum adalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diikat jaringan Rasulullah dengan baca selawat. Eh, jalan selanjutnya kalau dengan para ulama ya, maka kalau secara umum tumbuh kemudian kenapa mesti harus selalu kirim fatihah kirim fatihah eh, ini ini termasuk sesuatu yang memang kita nggak nggak nggak bisa mengiringi pada akal tapi itulah yang harus berjalan jadi yang berkembang adalah hanya mesti fatihah kirim fatihah pada guru ini mesti ya itulah akhirnya ya apa yang dikatakan dalam kaidah ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun jadi ada alat ikat kalau dengan Rasulullah memang ada perintah Allah berupa salawat dan ikatanmu dengan gurumu apa apa ya, mendoakan kemudian baca fatihah dikirimkan ala eh, jadi istilahnya eh, <clears throat> yakni wafaan bihakih wafaan bihakih bihaki bihaki syekh syekh terus iki wong ya ora oleh njaluk syafaat ngono dhek dhewe kok pinter-pinter wis selamat-selamat to oh. ya Allah jauh jadi ya, jadi ini memang pengaruh daripada pendapat yang salah akhirnya salah kabeh ya bayangkan tidak boleh syafaat oh berarti ini ngono dhek iki apa oh sudah seperti apa. Ya. kita sendiri baru berbicara masalah apakah selamat apa kita tidak ini. Kita ini selamat apa tidak dalam eh, ketika dihisap baru kita jawab mungkinkah kita selamat dalam hisap hanya dari satu hal dari dari dari anggota badan kita yaitu mulut kita selamatkah kita hmm. oh. wallahu alam wallahu alam eh. Hmm, jadi baru kita bicara antara kita dengan mulut kita. <coughs> dan kenapa sampai Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal akhir apa falyakul khairan eh, au yasmut. Au yasmut temenan yo ya repot ngono. Menung. Saman pundi? Saman najeng temen pundi? perintah Gusti Allah Rasulullah aulia semut jerung ya. Tidak maksudnya dia semut berarti di antara maknanya adalah tidak berbicara kecuali yang berfaedah atau yang baik ya. Kalau dimaknani temenannya yasmut berarti Rasulullah perintah diam kalau kita enggak enggak apa enggak bisa bicara yang baik suruh diam aja toh sampai ditakoni bareng sama jengene sinten Kita lanjutkan wanadairu hada yang sama dengan ini kasiratun fi kutubis sunnah al-musyarrafah. Semuanya kulluha tadullu ala jawazi talabis syafa'ah minhu sallallahu alaihi wasallam fit dunya. Jadi ini namanya sesuatu yang sebetulnya sudah uh, bisa dibaca uh, Nah, kesimpulannya apa bahwa syafaat itu ke apapun di wakeh dua lili sak diabek pirang-pirang keranjangnya Tapi kok iso diputel karo ayat cici kullillahi syafaatu wa jami. Iki sing pinter sapa sih ngono? Sing pinter ki sing dalil apa saking eh, apa? Nah wong sakmene dalil ya. Hmm. Eh, hanya diputus dengan kulillahi syafa'atu jami'ah sama dengan ada terkait dengan masalah berdoa ngangkat tangan fi qadaya muhtalifah itu dikumpulkan Imam Suyuti bahwa Rasulullah mengangkat tangan dalam keadaan yang memang tidak sama itu ada seratus hadis seratus hadis terus ada hadis satu riwayat Anas ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi fit du'a illa fil istisqa ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi fit du'a illa fil istisqa akhirnya jadi berarti tidak ada angkat tangan dalam berdoa itu tidak ada saja so, Anas bilang, aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya kecuali di dalam sholat apa? Istisqa. Berarti selain sholat istisqa tidak ada. bising pinter sing daliliki. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa saya Rasulullah dicatat dan dikumpulkan oleh Imam Suyuti ya, terkait dengan hadis raf'ul yadin fit du'a memang fi qadaya muhtalifah kasusnya ini enggak sama kapan Rasulullah di sini ngangkat ini ngangkat ini ngangkat ini ngangkat tidak sama dalam satu peristiwa terus hanya ada hadis satu maraitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi fit du'a illa fil istisqa memang hadis sahih jiddan jiddan subhanallah hanya seperti kalau saya mengamati waktu itu jadi ini disampaikan di mana itu waktu masih saya di langitan dulu itu ya, disampaikan nuan saya oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah ya. sehingga untuk eh, eh, Muhammadiyah bagian daerah Patiran Blimbing ini semuanya tidak ada angkat tangan kalau ada apa, -apa Pokoknya tidak ada doa kecuali istisqa. Ya. Tahu-tahu beberapa bulan lagi ngangkat tangan ngono. Ngangkat tangan. Oh. Duh kok aneh. Nah, setelah ditanya iya jadi <clears throat> ternyata banyak hadis yang Rasulullah disebutkan ngangkat tangan Nah, kenapa waktu itu apakah di situ? Ya kita pikir ini, ya ini yang paling menang katanya. eh, ini satu menang karo siji, eh, siji menang karo satu. Eh, eh, nah, keumpamanya dia belajar dari ulama dari dahulu sebetulnya sudah mudah. Kan dari dulu ulama sudah jadi memadukan hadis ini dengan hadis yang lain itu gampang wong ngono kok repot Yani mara itu Rasulullah yarfa'u yadaihi ay an balighon illa fil istisqa. Jadi aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya dan dengan mengangkat yang sangat tinggi kecuali di istisqa. Maknane berarti yang istisqa mengangkat tangan kabeh tapi ora dhuwur lah ngono iki ya, nek sing pinter sing iku. Iki namanya dia sepertinya yo ya, yo ya, pinter-pinter tapi malah kelihatan gua blok meniku yang ya. ya, ya gini ini terjadi sampai masalah akidah bayangkan hati si itu sak diabrek sak keranjang pirang-pirang keranjang lah gara-gara ayat apa Qul lillahi syafa'atu jami anda bisa kok eh ya makanya istilahnya ngaji sin ceru aja ngaji cetek-cetekan <laughs> eh, ini kalau nggak diterangkan oleh semacam abuya yang ilmunya eh, bahar kalau kan kita nggak tahu juga ya yang kita harus terima kasih pada beliau adalah cara mencatat mencatatnya dengan rinci ya dengan masya Allah ya. istilahnya <clears throat> eh, cara cara menulisnya itu eh, eh, pada ya jadi plek plek plek plek plek kan mungkin demikian seperti ini nggak antum tem, eh, temukan di kitab-kitab uh, kuno-kuno dah soalnya kitab dulu kita kitab dulu tuh uangnya pinter kabeh saya ini saiki sing ngaku pinter lagi ngake iku gitu. jadi jadi orang pinter tapi ngomong aku kalau orang dulu nah, ya, pinter-pinter jadi gini nih opo masalah opo ya kayak sahabat itu disebut sahabat itu eh, sebagai orang yang dididik Rasulullah SAW kemudian para para ulamanya itu jadi ya lain ya <clears throat> karena didikan langsung Rasulullah kalau <clears throat> berbicara tentang sesuatu itu mesti cekak awas cekak awas makanya termasuk min miknatir rajul atau fikhir rajul yaitu apa kalau dia berkhutbah dan singkat singkat ya, makanya kalau khutbah singkat lima menit selesai eh, selesai tapi ya cekak awal masya Allah saya ini tiga khutbah singkat amin eh, orang leopo-opo malah amin jaringan ya karena memang eh, kita sendiri pada hidup di masa yang sudah jauh dengan ilmu jauh dengan apa ilmu <laughs> dan akibat dari kita sendiri menjauhkan ilmu makanya ada masa-masa yang kenapa sampai dikatakan al ilmu yukta wala yakti itu di zaman Imam Malik al ilmu yukta wala yakti ilmu itu didatangi bukan ilmu itu datang karena masyarakat memang terbawa kepada situasi malu kalau nggak mencari ilmu jadi di zaman-zaman eh, tabiin tapi tabi ini masya Allah hmm. gereng sen ilmu agama itu <clears throat> ya maklum kalau tabiin saja adalah orang-orang yang di orbit diingatkan oleh para sahabat itu kita bisa bayangkan sahabat itu memang ternyata banyak anak kemudian jadi orang banyak orang-orang pinter-pinter semua dibuktikan dengan apa periwayatan hadis kalau melalui jalur tabiin itu ternyata tidak seperti sahabat ke Rasulullah mungkin kalau sahabat itu dari Ibnu Umar dari Abu, Abu Hurairah dari Ibnu Umar dari Rasulullah ada satu dua Ya kalau ada riwayatul akron yang teman dari teman itu cuman dua sampai Rasulullah. Tapi kalau tabiin dari fulan an fulan tapi an fulan tabi'i an fulan tabi'i an fulan tabi'i an fulan tabi'i an fulan tabi'i tujuh baru ke Rasulullah. Kalau bukan saking banyaknya baru lama ngono. Iya, iya, ulama. Jadi makanya zaman tabi'i itulah gambaran keilmuan Islam ya Allah. Zaman Imam Malik ya begitu. Saya bilang al ilmu yakti ya yuk tabah wala yakti. Kawin saiki. Oh, ini dari Imam Malik al ilmu yuk ta. Lapo kiai kok moro yuk. Kalau namanya ustadz itu ya didatangi, bukan ustadz apa? Datang. Ya situ sing masyarakat gak gelem golek ilmu ya ini gak gelem more selesai sudah iya masyarakatnya itu ya satu contoh masyarakat Pujon ini kan eman ya ada pondok ya alhamdulillah ini ini tapi masyarakat Pujon itu ya ngurusi kupis eh. ngurusi kupis itu sudah padahal di sini ini eh, kalau ilmu insya Allah ilmu ilmunya Abu ya di sini ilmunya Abu ya. tapi ya itulah jadi ini kalau antum pakai jadi mondok mondok ngaji Fatul Qorib ngaji Fatul Wahab ngaji ini mulai no oh, al ilmu yukta al ilmu yukta <clears throat> akhirnya sudah selesai sudah <clears throat> jadi kemana alil muyuta terus pakai sorbanan nisan gak kelem blusuan wah tambah mana eh, eh. ya ternyata memang kumpul dengan orang ini nggak nggak mudah jadi jadi <clears throat> eh, sekalipun ya namanya sorbanan itu sunnah ini sunnah tapi ya ternyata juga orang ini justru kemudian jadi jauh karena gara-gara pakaian kita ya nah gitu makanya saya ketika pulang itu kemudian Abu Yestep ke sini kapan satu saat ojo oh, pakai jangan pakai gamis pakai baju Jawa kopi yang hitam gitu begitu sama Abu ya eh, jadi karena ada Abu ya kita maunya gamisan dan wah lah inti Indonesia kamu orang Indonesia ada apa kowe ini? maksudnya pilih tahu sih kalau kamu bisa pakaian biasa berarti kamu bisa sama, sama orang hmm, kamu sama orang kalau kamu kemudian harus dengkreng pakai ini kowe gak iso kaya wong gak iso bareng karo wong jadi akhirnya ya pakai baju DPR bareng ngono oh. Terus kapan Abi ya datang ke ada ke Juanda kita datang pakai baju DPR. apa kus? jadi maknanya kita memang disuruh masuk ke masyarakat. Jadi kalau tidak begitu, apalagi atas dasar ilmu yuktawa ya tiap Akhirnya ilmu kita siapa yang mau menyerap dan akan kepada siapa. Terus malah malapo, tela, telo kayak bidu. ini termasuk barangkali kadang-kadang terus menjadi santri ini nggak mau berinteraksi dengan masyarakat karena merasa aku duwe ilmu ini, <coughs> masuk aku nuli uang-uangku, sombongmu ketemu pirang perkara Masya Allah <clears throat> wa nadairu hadha kasiratan fi kutub sunan kusna musarrafa wa yaqul la tatul ala jawazi talabis safa min zalam fi dunya min hum talabu bit ta'yin coba kalau kita kumpulkan kata Abu Ya dari riwayat-riwayat yang eh, kita baca ada model minta syafaat dengan bit dengan eh, menentukan isfa'li Au tuhulil jannah, mohon bisa masuk surga. Au ayakuna minas sabiqin. Hmm. Minta supaya termasuk golongan orang-orang yang terdahulu. Au ayakuna min ahlil haud. Menjadi ahlil haud ya, karena termasuk orang yang bisa minum air telaganya Rasulullah. Au talab murafaqati fil jannah. Tuh, minta bisa menemani Rasulullah fil jannah. Wuh, Masya Allah kalau bisa menemani Rasulullah di jannah berarti omahe pinggir Rasulullah iki ngono lah masuk campur karo Rasulullah kan enggak ya berarti tetangganya Rasulullah kalau ada Rasulullah bisa menemani ngono sahabat tercerdas sih kama hasala bin Rabi'il Rabi' al-Aslami idza qala Idqala ketika berkata as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu memberikan semacam kebebasan. Ayo, kamu minta apa sama saya? Maka Rabi al-Aslami, Rabi'ah, Rabi al-Aslami dia bilang as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu bisa menemani engkau di surga. Wih, luar biasa ini. <clears throat> Eh, eh eh, faham kamu faham antum antum jadi permintaannya faham apa tidak? Eh, cerdas apa tidak? hiper cerdas namanya sangat cerdas ini padahal orang yang paling tinggi derajatnya di mana di, di surga siapa ya Rasulullah hmm. Ar-Rafiqil A'la ilar Rafiqil A'la <clears throat> hmm jelas bayangkan aku minta kepadamu bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga fa Nabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah memberikan petunjuk padanya ilat tarik kepada jalan menempuh itu pikoli a'inni ala nafsika bikasratis sujud tolonglah aku supaya engkau dapat mencapai uh, permintaan ini atas dirimu dengan banyak salat, banyak sujud. Jadi makanya termasuk memperbanyak sunnah itu diantaranya terkait eh, dengan eh, apa yang akan diberikan kepada seseorang yang eh, memperbanyak sunnah yaitu diangkat derajat tinggi di surga <clears throat> maklum jadi surga dengan derajatnya yang sekian banyak itu di antara yang akan mendapatkan tinggi derajat adalah bagi siapa-siapa kalau kembali pada hadis ini siapa-siapa yang perhatikan hal-hal yang sifatnya sunnah ah. <clears throat> sunnah dalam arti eh, jadi sesuatu yang eh, bukan yang menjadi kewajiban eh, tapi justru sunnah ini kalau dilakukan adalah untuk apa ya, ini jabran lil halalil waqi' fil furud itu kan maklum ya kenapa harus kita melakukan sunnah ini ya di sini ada dua hal hikmah yang harus kita pahami pertama adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah-ibadah yang bersifat fardu apakah sholat kita, puasa kita dan yang lain eh, itu kita harus sadar dan mengaku sekian banyak hal yang menjadi kurang nah dalam ibadah fardu kita ini. Untuk menambalnya adalah dengan melaksanakan salat-salat sunnah kalau itu salat, kalau puasa ya puasa-puasa sunnah. <clears throat> Alhasil sunnah itu jabber-jabber bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu. Yang kedua hmm, adalah ah, mendapatkan derajat yang tinggi di surga berdasarkan dengan hadis ini yaitu riwayat apa Rabi'ah apa al Aslami ah, ini alai ala nafsika bikasratis sujud mungkin satu eh, satu hal yang kita harus juga koreksi diri ada yang kadang-kadang membuat kita ini salah uh, melangkah <clears throat> ketika kita memahami dari kecil bahwasanya sunnah itu nek fardu dilakoni oleh ganjaran tapi namanya dilakoni dosa ini sunnah dilakoni ganjaran nek gak dilakoni gak apa-apa nah, itu kalau mendominasi pemikiran kita ngomong rapopo ayo ora apa-apa senengane. Sing menangi ora apa-apa ae ora kekajarane iku. Karena nafsu itu milih sing ora apa-apa iku ae. Iya. Nafsu mesti milih sing ora ora apa-apa. <clears throat> Jadi akhirnya kemudian kita nilai sunnah wala apa. Ya, jadi ya wong ora wajib wae. Ketinggalan sepur temenan kon. Wae nek swarga tingkat 600 kini tingkat siji ya itu karena loro dok ngapa apa kan. Jadi orang-orang sudah terbang di tingkat 600 ribu ya. Eh, di sini gara-gara ada wong sunnah kapok kon oleh derajat nomor loro karo nomor telu temungga ya repot kadung kono <laughs> jadi makanya man, sampai ada hadis man akhya sunnati apa fakot ahabani itu penting jadi makanya di sini kita diajari lah guru itu Labu ya itu sunnah-sunnah kecil-kecil itu ya, Masya Allah disuruh untuk betul-betul memperhatikan apalagi dalam sholat itu sampai yang yang kecil-kecil kita kadang-kadang nggak tahu oh, saking pentingnya kita ikhya sunnah itu Abu yang nggak penjalin nggak oh, penjalin waktu sholat diteliti ya, sujud gitu kita nggak mancat tok eh kita apa eh, nggak mancatnya hanya mancat tok tok kamu kira cuma manjat katanya kamu kira cuma manjat bukan itu kamu tahu rukun sholat ngadep mana kiblat eh, ngadep kiblat di sini fokusmu adalah semua anggotamu harus menghadap kiblat harus menghadap kiblat jadi tidak bicara masalah kemudian batal apa enggak dulu ini dodo ini ngadep ngalor ya batal ngono ayo ya. jelas ngono ngadep ngalor tapi ketika kita sudah ke sana itu fokuskan seluruhnya ke kiblat kalau ndak nggak jadi rukun nah. eh, jadi makanya waktu sujud itu sebetulnya bukan cukup mancat tok tapi justru jari-jarimu ditekuk ngadep kiblat nah, gitu oh, sampai di situ deh nah jari-jari ditekuk ngadep kiblat bukan mancatnya ini kalau mancat di, di bahasa fikih nek gak mancat menurut Syafi'i batal eh, menurut mantap yang lain ora apa-apa mantap lain tapi permasalahannya adalah waktu meletakkan kaki itu justru jari-jari apa hmm. makanya waktu berdiri pun kenapa sih mesti harus ada dalam soft itu kok rapat kaki, mata kaki mata kaki cik yang jelas biar kakimu ngadep kiblat gitu gitu kenapa waktu waktu baris yakni al ke kaab yang jelas supaya kita fokus ke kiblat ya begitu kita sholat terus Allah Allahu Akbar kono kiblat ingat nanti Paham? Hah? Jadi kalau sholat sendirian pun jangan gini. Dan ini kebanyakan antum ya begitu. Soalnya gatek gatek no, nah, karena tidak tidak ihya sunnah. Nah, jadi Yeah. <laughs> coba antum mulai merubah ini saja tak sudah masya Allah masuk ikhya sunnah ya karena kebanyakan saya lihat di mana-mana is podo jadi mesti kili ono padahal kita waktu di Abuya ditutup tok nah, gitu. Iya, itu dalam rangka ikhya sunnah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani karena ma'ifil jadi sebegitu kita harus peka terhadap sholat, ya ini bagaimana baris begini. Kenapa tidak? Uh, sunnah dalam sholat itu seperti itu di baris itu kalau umpamanya kita pelajari masalah babus sufu babus sufu fis sholat belajar di lebih Daud berapa lembar di Nasai berapa baca lembar di termedi berapa lembar kalau bukan penting nah, eh, karena itu kemudian sampai di zaman Sayyidina Umar ada tukang khusus dibayar oleh Sayyidina Umar ngawa pentung lalu apa tidak rapet ya, di pentung itu zaman Sayyidina Umar walaupun hal ini pada waktu itu sepeninggal Rasulullah SAW memang sudah terjadi perubahan mulai kapan waktu itu ketika Rasulullah sudah meninggal Sayyidina Anas kapan ditugaskan sampai ke Nahawan kemana-mana sudah uh, kemudian kembali ke Madinah waktu itu sambang di Madinah ditanya sama para sahabat Mada tungkiru alaina syai'an ya Anas nah, engkau yang sekarang kok ingkari apa katanya ma ungkiru alaikum illa annakum la tusawwuna sufuf ma ungkiru alaikum syai'an illa annakum ma la tusawwuna sufuf kita dulu bersama Rasulullah kada wa kada kada wa kada. Jadi yang diantaranya maklum jadi akhirnya berkaitan dengan kejamaan, kemudian ketertautan hati. Sawu sufufakum fa inna minta tamamis salah. Jadi sempurnanya dengan begitu. Kemudian kalau latu zawun nasuhu fakum awlayu halifan Allah baina kulubikum. Ah. Jadi atau kalau tidak sohbu rapat maka Allah akan menimbakan penyakit benteng cewek di antara kamu kata Imam Nawawi berarti Allah akan menurunkan penyakit namanya penyakit penyakit muhalafah Allah oh jadi ini akhirnya kemudian kita ini tidak bisa pernah bersatu gara-gara ini eh, itu kalau itu di ya kalau itu saja dipraktekkan dalam pesantren saja Masya Allah namanya hidup familiar hidup ya nih bah, lain ya. jadi kalau ini dilakukan contoh ini ada di pesantren dan ini dilakukan hidup tuh enak ya hidup tuh kayak keluarga sendiri itu kami rasakan kami rasakan ya. cuman barokahnya mepet ya Tanya mepet. Tapi ini pun di pondok-pondok juga tidak dipraktekkan di, di masyarakat apalagi yo apa maneh ana saja dhewe-dhewe selesai sudah. Nah, kalau di sini jadi memang kita berusaha eh eh unu ahi ahi pokoknya turung unu he ngono makanya imam itu ojo jadi imam pengecut ngadep ngulon ya senengan nih jadi imam itu ya lihat lihat begini kamu mau jadi imam sekalipun abi termasuk makmum salah bi salah bi itu harus begitu berani dan subhanallah cara begini ini adalah dengan tidak terasa justru ada menjadi pendidikan seorang yang asalnya pengecut penakut jadi wani jadi wani karena gara-gara jadi imam kapek dituting-tuting gitu, gitu. Nah, Makanya di sini diantaranya tentari kok abuya, santri justru yang ngimami bukan kiai yang nggak pernah ngimami. Makanya saya gak pernah ngimami. Hah? Tapi ya salah titik mesti sih tambihun. salah titik tambihun. ke kesusu rapo ya, ya, dan lain sebagainya sehingga terus kita punya amal itu agar satu saat mungkin ada kesalahan bisa terkontrol. Kalau kulihat jadi ini tadi pembahasan istitrat tapi ya uh, barangkali juga manfaat sampai di sini dulu Allah subhanahu wa ta'ala